الله وبركاته الحمد لله رب العالمين kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini sebagai kewajiban yang tidak ada putusnya selama kita terus menerima rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kewajiban syukur tidak terbatas pada tempat, waktu, ataupun suasana dan kondisi seseorang karena seburuk-buruknya kondisi seseorang tetap terus menerima hikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala maka orang yang bersyukur adalah orang yang benar-benar menyadari tentang nikmat yang begitu banyak yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sebab bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan menghitungnya. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uh, bentuk dari uh, komitmen kita untuk mencintai beliau, meladani beliau, membela beliau, meneruskan perjuangan beliau, mengajarkan dan mewarisi semua sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan kepada umat-umat terdahulu dari kaum muhajirin dan ansor, para sahabat, tabiin dan lain-lain. Sehingga kita memiliki ikatan yang sangat kuat. Ikatan yang mengikat kita dalam tali agama Allah, insya Allah. Bapak Ibu, pada hari yang berbahagia ini <clears throat> kita akan membahas tentang tema yang e, sangat penting tapi jarang dibahas yaitu tema tentang hijrah yang dalam kitab Zadul maat itu hijrah pertama dilakukan adalah ke Ethiopia atau ke Habasyah. Nah, dalam kitab Zadul Ma'ad dijelaskan bahwa orang yang pertama-tama berhijrah itu adalah para sahabat yang juga yang disebut dengan ashabi kunal al Seperti Usman bin Affan, seorang yang kaya raya, namun dengan niat lillahi ta'ala dia berhijrah pindah dari Mekah menuju ke Ethiopia bersama istri beliau yang juga adalah e, menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau menikah dengan dua anak Rasulullah setelah salah satunya meninggal sehingga digelar dengan Tun atau orang yang memiliki dua cahaya. Kemudian di sana juga ada Mus'ab bin Umair orang yang juga kaya raya di Mekah tapi dengan cintanya kepada Allah dan ingin mempertahankan iman, ingin mencari uh, ridho Allah Subhanahu wa taala menempuh jalan yang sangat panjang di gurun Sahara, di padang pasir, kemudian menyeberang sampai ke Ethiopia. Dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mereka ketika sampai di pantai ada dua kapal pedagang yang sudah menunggu mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun bisa menyeberang ke dataran Afrika. Namun yang penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah filosofi dari hijrah ini karena sejarah itu telah di rekam dengan tinta emas. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan betapa mulianya dan istimewanya orang-orang yang berhijrah. Ada baiknya kita mengkaji beberapa ayat yang menjelaskan tentang hijrah itu. Umpamanya dalam surat Ali Imran. Dalam surat Ali Imran ayat 100 94 95 setelah Allah Subhanahu wa taala membahas tentang e, bagaimana orang yang bersifat ulul albab di inna fi inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab ini dalam pencipta, e, penciptaan langit-langit dan bumi pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi ulul albab Eh, awal bahasan tentang sifat-sifat ulul albab ini Allah mengisyaratkan tentang eksploitasi alam yaitu agar kita benar-benar memiliki wawasan yang luas tentang ciptaan Allah. Maka sifat orang ulul albab itu adalah orang yang selalu berpikir baik dalam keadaan dia berdiri, duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kemudian yang kedua adalah selalu berpikir dan terus-menerus memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah baru berdoa, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum Nah Jadi tentang eh, komitmen terhadap iman dan panggilan terhadap iman. Nah, namun ini tidak cukup menurut konsep dalam surat Ali Imran ini. Sebab ayat 94 kemudian 95 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa maka Allah mengabulkan doa mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amal sedikit pun dari mereka, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Kemudian Allah menjelaskan, "Walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu." Ini sifat-sifat lain dari ulul albab yaitu orang-orang yang selalu hijrah bahkan bisa jadi hijrah itu disebabkan wa ukhriju min diyarihim. Mereka diusir dan dikeluarkan dari negeri dan tanah air mereka sendiri. Wa ulu fi sabilillah. Mereka disiksa, disakiti karena berada di jalan Allah. Wa qatalu wa qutilu dan mereka pun sampai berperang mempertahankan diri atau membunuh musuh. Nah ini yang kadang-kadang tidak dimasukkan dalam bahasan sifat-sifat ulul albab. Padahal ayat ini langsung dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah perintahnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah membahas tentang sifat-sifat ulul albab sampai akhir dari surat Ali Imran ini sampai ayat 199 dan 200. Jadi dari ayat 191 itu sampai ayat 200 itu masih membahas tentang sifat-sifat orang yang bergelar ulul Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ketika orang lebih senang beribadah, lebih senang ke masjid, lebih, lebih banyak berzikir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah hadis dan hadis itu dikutip oleh banyak sekali kitab-kitab hadis dan perawinya sangat banyak sehingga derajatnya sangat kuat. Bahwa beliau dalam hadis yang panjang menyatakan siapapun yang keluar untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala maka segala keringat yang keluar dari tubuhnya ia menuruni bukit, menaiki, eh, menuruni lembah, menaiki bukit. Kemudian kuda dan kendaraannya atau hewan tunggangannya sampai mengeluarkan bahkan mohon maaf tainya pun itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai derajat baginya. Jadi tidak ada yang tersia sia-sia sedikit pun dan terbuang karena dia keluar untuk memperjuangkan agama Allah. Maka para sahabat yang pertama-tama hijrah dari Mekah menuju Ethiopia ini memiliki cita-cita yang sangat e, mulia meraih ridho Allah, meraih tingkat derajat yang paling tinggi di sisinya. Mereka tidak memperdulikan apapun Padahal mereka kaya raya, orang yang senang dari keturunan juga yang kaya raya, khususnya Utsman dan Mus'ab bin Umair. Memang ada sahabat-sahabat yang hidupnya pas-pasan bahkan bahkan sekudar seperti Ibnu Mas'ud dan lain-lain yang itu berhijrah. Namun yang menjadi pelopornya dan juga terjadi pada hijrah ke, ke Habasa atau Ethiopia yang kedua yaitu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu juga karena mencintai Allah dan memperjuangkan agamanya maka keringat apapun yang keluar sakit yang mereka alami di sini sebuah udu fi sabili mereka disakiti karena berada di jalanku itu semuanya akan menjadi saksi-saksi yang akan bersaksi di hadapan Allah untuk kemuliaan mereka nanti di hari kiamat. <clears throat> Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah yang lain itu dijelaskan. Ya, tangan-tangan kita ini tangan-tangan yang kalau dalam ukuran hadis bukan tangan-tangan yang dicintai oleh Allah. Tangan-tangan yang dicintai oleh Allah itu adalah tangan-tangan yang kasar, yang penuh dengan bekas-bekas luka karena berjuang di jalan Allah. Tangan-tangan yang selalu digunakan untuk terus meninggikan kalimat Allah melawan musuh-musuh Allah. Tangan-tangan kita, tangan-tangan yang halus sehingga suatu saat ketika saya bersalaman dengan seorang yang benar-benar telah mewakafkan umurnya untuk Allah Subhanahu wa taala itu dia berkata, alangkah sayangnya tangan anda, karena tangan anda bukanlah tangan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang bisa saja kita menafsirkan atau berkilah ya kita berjuang di tempat yang lain, kita berjuang di komputer, kita berjuang ya untuk membela agama Allah lewat tulisan-tulisan, lewat tangan-tangan terampil kita dalam e, menyiarkan atau memper, mempromosikan ekonomi syariah dan lain sebagainya. Namun memang perlu bukti, jadi harus ada tinta yang bekas tinta, harus ada bekas mungkin e, dalam versi lain tangan-tangan kita karena kena radiasi komputer atau karena yang lain yang akan menjadi saksi-saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadapnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله dan barang siapa yang berhijrah karena Allah di jalan Allah maka dia akan menemukan muraqabah katsira wasa Allah akan memberikan karunia dan anugerah yang banyak di negeri yang dia tuju Demikian pula kelapangan dan keluasan hidup, kuasa, kekayaan, kelapangan, keluasan, kesenangan. Dan barang siapa wamanya may yakhruj min baitihi muhajiran dan siapapun yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka walaupun dia datang ajalnya saat berhijrah itu dan belum sampai ke tempat tujuannya, maka Allah sudah menulis pahala untuknya seolah-olah sudah sampai dan sudah bersama orang-orang yang sampai berhijrah ke tempat yang ditujunya. Ini kemuliaan yang sangat besar bagi kita sebagai umat Islam. Oleh karena itu dalam ayat yang lain Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu itu tiga sifat itu iman, hijrah, berjihad itu tidak dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masih hanya berkutat dengan penyempurnaan iman dan Islam kita, bahkan kemudian ada orang yang lebih cenderung juga kepada meningkat kepada ihsan, beribadah seolah-olah melihat Allah an taqul Allah ka'annaka tarahu fa tarahu fa innahu seperti yang disebutkan dalam hadis sahih Imam Muslim yaitu benar-benar beribadah seolah-olah melihat Allah dan yakin bahwa Allah pasti melihat kita maka kita hanya berputar atau hanya menikmati kenikmatan-kenikmatan batiniah dalam iman kita, dalam hati kita. Tapi <clears throat> kita tidak merasakan nikmat lain yang ada dalam ciptaan Allah di alam semesta ini. Ketika kita berhijrah, kita akan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan ini juga tersirat seperti yang disebutkan oleh Imam Mutawalli asy dalam tafsir beliau. Seorang ulama Mesir yang sangat terkenal dan banyak sekali buku-bukunya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, beliau berkata, dalam perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa terdapat isyarat yang sangat kuat agar umatnya menyebarkan dan menegakkan kalimat Allah dimanapun mereka berada. Dan itulah yang membuat kita masuk Islam saat ini. Para hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak masuk ke Indonesia ini karena perang, karena ada tentara, kali khilafah, dan lain sebagainya. Tapi yang membawa Islam adalah ulama-ulama dan da'i-da'i dari Timur Tengah, dari Gujarat, dari pedagang-pedagang Cina yang telah masuk Islam. Itu semua menyampaikan dan berhijrah mereka berdakwah untuk menyebarkan dan menegakkan kalimat Allah dimanapun mereka berada. Ini warisan yang seolah-olah ya, kurang bersinar saat ini atau padam bahkan karena orang-orang yang sekeras Ibnu Battuta, orang-orang yang sekeras bahkan Cengho dan lain sebagainya yang membawa Islam dan menyebarkannya ke seluruh e, manusia yang dijumpainya saat ini karena aktivitas kita yang terbatas dan selalu berada di ruang yang sama dan kita hanya bisa berselancar di dunia maya maka itulah yang mungkin bisa kita maksimalkan dalam mengaplikasikan nilai-nilai hijrah jadi sebarkanlah semua kebaikan-kebaikan lewat dunia maya dan siapapun bisa mengakses dan membacanya. Sehingga sehingga seolah-olah pikiran kita hijrah kemana-mana. Hijrah ke orang-orang yang belum tahu tentang Islam, bahkan orang-orang yang non-muslim. Yang kemudian terbuka hatinya dan menerima hidayah Islam. Apapun yang kita miliki, kita forward kemana-mana. Agar kita juga memiliki kontribusi dalam menyebarkan Islam. Dan itulah yang terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ja'far bin Abi Thalib yang sungguh luar biasa mampu memberikan pengaruh yang sangat besar kepada raja Ethiopia pada saat itu yang dikenal dengan Najasyi. Karena keistimewaannya ketika ada dua orang utusan dari Quraisy untuk menjemput mereka. Maka dengan lantang Ja'far bin Abi Thalib mengemukakan alasan apa yang menyebabkan mereka keluar dan berhijrah ke negeri Ethiopia. Di antara ungkapannya adalah, wahai raja yang mulia, kami ini dulu adalah orang yang buta huruf, orang yang sesat, orang yang saling membunuh satu sama lain. Setelah itu Allah menganugerahkan kepada kami dengan mengutus seorang rasul yang kami percaya amanahnya. Tidak pernah berdusta dan tidak pernah berbohong. Dia sangat memegang amanahnya. Apakah kami meragukannya dengan itu? Dari kecil dia tidak pernah tertangkap atau ditemukan berbohong dan berkhianat. Bagaimana mungkin kami tidak mempercayai ajarannya dan ajakan dakwahnya. Maka kami beriman kepadanya. Kemudian dia menyampaikan ayat-ayat dari Tuhan kami. Kemudian Najasyi bertanya tentang beberapa ayat dan beliau membaca surah Maryam berkenaan dengan kisah bin Maryam. Maka menangislah Najasyi dan tersentuh luar biasa itu karena keteguhan dan kepribadian dari Ja'far yang dipenuhi dengan nilai-nilai iman dan keislamannya yang sangat besar pengaruhnya kepada Najasyi itu. Karena beliaulah dan karena orang-orang yang bersama beliau maka Najasyi dan beberapa orang masuk Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang sangat besar dan pahala yang tiada terhingga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semangat dan spirit inilah yang seharusnya kita kembangkan dimanapun kita berada karena dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda la hijrata ba'dal fathi tidak ada hijrah lagi yaitu yang maksudnya hijrah tempat setelah penaklukan kota Mekah karena para sahabat juga ada ingin ingin mendapatkan kemuliaan dari hijrah itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan untuk saat ini tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah pada tahun ke-8 dari Hijriah. Dan saat itulah atau sebelumnya, tahun sebelumnya Ja'far bin Abi Thalib kembali dari negeri Habasa langsung menuju Madinah. Jadi tidak lagi kembali ke Mekah, langsung menuju Madinah berhijrah lagi dari negeri Habasa menuju Madinah bersama para sahabat dan bergabung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu, tentu saja Ja'far dan kawan-kawannya, sahabat-sahabat yang lain mendapatkan pahala dua kali lipat karena mereka berhijrah juga ke Habasa berhijrah juga ke Madinah. Nah, keutamaan-keutamaan hijrah inilah yang mudah-mudahan dengan perenungan yang mendalam kita bisa menafsirkannya dan mengamalkannya dalam keseharian kita baik dalam aktivitas kita dan pekerjaan-pekerjaan kita atau tugas-tugas kita karena setiap kita kemudian mencegah dari kemungkaran dan itulah orang-orang yang meraih kemenangan Nah banyak sekali hal-hal yang menyangkut hijrah ini. Tapi hijrah maknawi bukan makani yang harus kita makan. Orang-orang yang selalu bergerak dan berhijrah secara maknawi dari kondisi yang buruk menjadi baik, dari kondisi baik menjadi lebih baik, dan demikian seterusnya. Terus menyampaikan dakwah kepada manusia, mengajak kepada jalan Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membuka karena usahanya hati-hati banyak orang sehingga masuk Islam dan bergabung ke dalam komunitas umat Islam insya Allah. Dan itulah yang <clears throat> di disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diangkat sebagai panglima untuk menaklukkan Khaybar, sampai kapan kami memerangi mereka wahai Rasulullah? Sampai mereka masuk ke dalam agama Allah dan menyatakan la ilaha illallah. Setelah itu maka amanlah, tidak ada perang lagi, tidak ada permusuhan lagi bila mereka sudah menyatakan itu dan kalau itu tercapai maka itu lebih baik bagi wahai Ali para seluruh dunia dan isinya dalam riwayat yang lain dari pada umur ni'am yaitu harta yang paling berharga di dunia ini itulah pahala bagi orang-orang yang mampu eh, mempengaruhi orang lain berdakwah sehingga masuk ke dalam agama Allah dan mendapat hidayah lebih baik dan lebih tinggi kualitas iman dan Islamnya juga hijrahnya ihsannya jihadnya awatunya ihsannya itwahnya isarnya dan banyak lagi nilai-nilai yang lain yang kalau kita bahas tentu saja sangat panjang dan konsentrasi kita pada bahasan kali ini adalah tentang nilai-nilai hijrah itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk mengamalkannya dan memaknainya dengan maksimal insyaallah. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini doa kita dan sekaligus juga komitmen yang kita bangun dalam diri kita agar bukan hanya wacana atau menambah ilmu terus menerus tapi kita lupa mengamalkannya. Yang paling penting sebagaimana <clears throat> eh, kaidah yang kita sadari bahwa halakal amilun illal alimun. Jadi orang-orang yang beramal akan binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu pun akan binasa bila tidak mengamalkannya. Dan orang-orang yang beramal pun akan binasa bila dia tidak ikhlas karena Allah. Bahkan orang ikhlas pun terancam dengan godaan-godaan setan agar tidak ikhlas, agar ria, agar sombong dan melakukan sesuatu bukan karena Allah. Nah, ini yang harus kita sadari. Jadi ilmu yang tidak diamalkan bahaya. Ya, amalan yang tidak ikhlas bahaya. Ikhlas pun kalau kita tidak pelihara terancam dengan ancaman-ancaman ria, sombong dan tidak Eh, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak memaksudkannya secara mutlak dan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.